ada iaitu Ustaz yang tidak asing lagi sebagainya telah mengenali mungkin melalui informasi ada berbagai-bagai jalan juga elektronik maklumat daripada F1 iaitu Ustaz Abu Karimah tiga tahun lebih di Damas, Sa'adah, di Yaman dan setelah itu yang hingga sekarang ini uh, di mana boleh memimpin sebuah mahat di Malik Papan juga nak kita berikat dan keadaan yang akan kita mengajar jadi kita berikat جل وعلا memiliki kaumnya dengan tiga memanfaatkan dan mukadimah yang terdapat persepsi yang mungkin akan terangkan berkaitan kitab yang akan dibaca pada hari-hari yang berikut masih Ustaz dari di sini.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 antum. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Dan tentunya pertemuan ini adalah merupakan pertemuan orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah bertemu dengan mayoritas ikhwan atau kebanyakan ikhwan yang hadir di tempat ini. Akan tetapi ketika saya bertemu dengan antum, saya merasakan ada satu kegembiraan, ada satu kenikmatan dalam persaudaraan. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara bukan dipersaudarakan karena berasal dari satu negeri bukan dipersaudarakan karena memiliki persamaan kulit yang sama. Akan tetapi yang membuat kita bersaudara, yang menjadikan kita sebagai ikhwah adalah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Islam yang menyatukan kita. Dialah Allah Azza wa Jal yang berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Innamal mu'minuna ikhwatun." sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga kita berharap semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Kemudian yang ketiga saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada saya untuk datang ke tempat ini. Datang ke negeri ini, negeri Malaysia. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kebaikan untuk berziarah, untuk berkunjung kepada para ikhwan yang ada di negeri ini. dan berziarah saling kunjung mengunjungi saling ziarah menziarahi merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله عز وجل ala madrajatihi malakan bahwa Allah Subhanahu wa taala uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi, yang berziarah ke rumah saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah ini. Maka di tengah perjalanan itulah malaikat ini pun bertanya kepada hamba Allah yang hendak mengunjungi saudaranya tersebut. Aina turidu? Mau kemanakah engkau? Maka hamba Allah ini menjawab, Uridu akamli fi hadihil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat bertanya kepadanya, Allah kami ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah ada satu kenikmatan yang kamu inginkan yang kamu dapatkan dari saudaramu itu? Mungkin tujuan kamu untuk menagih hutang atau yang semisalnya. Apakah ada keinginan tertentu yang kamu ambil dari saudaramu itu? Maka hamba Allah ini menjawab, "La." Tidak sama sekali wa innama ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Saya menziarahinya karena saya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini pun mengatakan, fa inni Rasulullah ilaika. Inna Allah arsalani ilaika wa akhbarani bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata malaikat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk mendatangi kamu dan mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah sungguh telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan ini juga merupakan salah satu wujud rasa cinta seorang hamba kepada saudaranya tatkala seorang hamba diikat dengan tali cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala maka mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sab'atun الله fi ظله يوم لا ظل illa ظله Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan pada hari kiamat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan ورجلان تحابا في الله alaihi عليه tafarraqa عليه Dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya pada yaumul qiyamah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu وتعالى دلم حديث برواية كان على الإمام مسلم دري حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الله سبحانه وتعالى برفرمن إني بسبد من حديث قدسي الله عز وجل برفرمن أين المتحابون في جلاله اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلهم bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman pada hari kiamat Allah mengatakan mana itu orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena aku karena keutamaanku karena keagunganku maka pada hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wajabat mahabbati. Telah tetap kecintaanku kepada siapa? Lil mutazawirinya fiya. Orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermajlis yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka saling memberi apabila ada yang butuh maka dia memberikan sesuatu kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala ini semua merupakan tanda-tanda mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu eh, ayyuhal ikhwatu fillah kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga kecintaan kita merupakan kecintaan yang sifatnya terikat abadi di dunia demikian pula di akhirat karena tidak ada kecintaan yang akan lanjut yang akan berkelanjutan sampai hari kiamat kecuali apabila cinta mencintai tersebut dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Kemudian yang berikutnya sebagai mukaddimah pada pertemuan kita di malam hari ini eh, sedikit saya ingin menjelaskan tentang apa yang akan kita kaji pada pertemuan kita pada beberapa hari nanti insyaallah taala. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang ya sebenarnya cukup tebal ya. Tebal, kalangnya tebal. Nah, sehingga untuk dibaca seluruhnya ini tidak memungkinkan. Ya. Akan tetapi, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu." Sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan sampai ditinggal seluruhnya. Karena kitab ini sangat bermanfaat sekali. Terkhusus kita menghadapi berbagai macam fitnah fitnah-fitnah hidup ya dalam kehidupan dunia ini terlalu banyak fitnah fitnah dunia fitnah harta fitnah wanita fitnah syahwat fitnah syubuhat yang apabila seorang tidak memahami agamanya tidak mengerti kebenaran dan tidak mengetahui kebatilan agar dia menjauhinya maka sangat dikhawatirkan. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam fitnah tersebut yang dahulunya terlihat Masya Allah dia rajin ibadah dia semangat dalam mengamalkan sunnah lalu kemudian ketika dia terkena fitnah ini alangkah cepatnya dia berbalik lalu kemudian menjadi seorang yang terlantar tidak lagi memperhatikan agamanya tidak lagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kitab ini berjudul As-Sawarifu Anil Haqqi. As-Sawarif itu jamak dari sarif. Dari kata sarafa yasrifu. Artinya yang memalingkan. As-Sawarifu Anil Haqq artinya perkara-perkara atau hal-hal yang memalingkan, yang menjauhkan seseorang dari kebenaran. Jadi dalam kitab ini sangat penting sekali agar kemudian kita mengetahui apa hal-hal yang dapat menyebabkan seorang itu semakin jauh dari kebenaran. Jadi yang diketahui, yang dipelajari ini adalah keburukan. Kita akan mempelajari hal-hal yang sifatnya keburukan. Namun kita mempelajari keburukan itu bukan untuk melakukannya. Bukan untuk terjatuh ke dalamnya. Tapi untuk menjauhinya agar kita bisa mengetahui ini kebatilan, ini penyimpangan, ini keburukan, ini kesesatan. Lalu kemudian kita diberi kemudahan untuk meninggalkan dan menjauhinya. Salah satu pepatah Arab yang mengatakan Arab itu syarra la li syarra lakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rif syarra min al khair yaqa Aku mengetahui dan mempelajari kejahatan itu bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebenaran, dia akan terjatuh dalam kejahatan itu sementara dia tidak merasa. Karena dia tidak tahu kejahatan. Seorang mukmin dia akan sempurna ketika dia mempelajari al-haq secara tafsir, secara terperinci dan mempelajari kebatilan juga secara terperinci. Ya, mufassal. Ini seorang mukmin yang ketika dia mengetahui kebenaran secara terperinci, mufassalan, secara tafsir dan mengetahui kebatilan juga secara terperinci, ia akan mudah memahami bahwa ini kejahatan kalau dia meninggalkan. Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid pentingnya seorang mempelajari kebenaran secara terperinci dan kebatilan. Demikian pula mengetahui bahwa ini adalah merupakan jalan-jalan menuju kepada kesesatan lalu kemudian dia menjauhi. Maka ini inti dari apa yang akan kita pelajari insyaallah taala dari kitab yang berjudul As-Sawarifu Anil Haqqi yang ditulis oleh salah seorang ulama yang sekarang masih hidup Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu taala. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kok kita harus mempelajari keburukan? Apakah ada salahnya? Apakah ada pendahulunya? Tentu kan itu Sekarang kita ragu untuk menerima sesuatu kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pendahulunya. Yang namanya seorang ahli sunnah adalah seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di atas pemahaman salaf dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan yang setelah. Apakah ada di antara ulama salaf yang pernah membahas tentang keburukan? Jawabannya ada. Yaitu Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala. Beliaulah sahabat yang seringkali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan-keburukan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني para sahabat secara umum mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya tentang kebaikan tentang kebaikan. Coba perhatikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilallah. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan tentang kebaikan. Ya. Kadang-kadang ada lagi datang sahabat yang lain bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, قل في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا بعدك Wahai Rasulullah, katakan padaku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya kepada selain engkau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul amantu billahi Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Dalam kesempatan yang lain, ada lagi sahabat yang datang. Kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bertanya, Ayyul amali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi secara umum atau mayoritas pertanyaan para sahabat itu selalu menjelaskan tentang hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Akan tetapi kata Hudzaifah, "Wa kuntu as'aluhu an Adapun saya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Mengapa beliau bertanya tentang keburukan? Ada sebabnya. Makhafata ayyudrikani. Karena saya takut, saya khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa aku. Jangan sampai aku terkena keburukan, jatuh ke dalamnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Allah. Makanya Hubayf radhiyallahu taala anhu ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang mayoritas para sahabat tidak ada yang mengetahui. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai khawatirnya beliau, takutnya beliau beliau datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, Apakah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut aku termasuk di dalam daftar orang-orang munafik? Saking takutnya beliau. Padahal Umar bin Khattab ini orang terbaik dalam generasi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar Siddiq. Manusia terbaik. Yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Akan tapi perasaan takut itu selalu ada. Ya. Jangan seorang ketika sudah mendapatkan pujian, pulang dapat jaminan surga, ya sudah bebas lah. Mau melakukan apa saja terserah. Tak bisa seperti itu. Lihat para sahabat. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang hidup di generasi yang terbaik. Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum sebaik-baik manusia yang hidup di generasi Rasulullah SAW kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka tapi toh itu tidak menyebabkan mereka ah, takabur menyombongkan diri berbangga diri lupa terhadap diri sendiri lalai dari ibadah tidak sama sekali rasa khawatir itu selalu ada ini ma'asyur al-musubahimakumullah. Kata Abdullah bin Abi Mulaika disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya kata Abdullah bin Abi Mulaika laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq sungguh aku telah bertemu dengan 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka semua takut pada dirinya ada sifat munafik pada dirinya tertimpa sifat munafik. Khawatir, takut mereka. Ya, kalau seperti ini kondisi para sahabat, padahal mereka telah mendapatkan jaminan kebaikan, padahal mereka telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an as-sabiqun al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah telah ridha mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Tapi tahu perasaan takut itu tetap ada. Ini para sahabat. Lah bagaimana dengan diri kita? Ada jaminan? Tentu tidak ada jaminan. Tahu ya jaminan? Tidak ada jaminan. Ada yang merasa sudah dijamin Allah masuk surga, masuk jannah. Tidak ada jaminan. Berarti kita ini lebih takut. Ya. Seharusnya kita ini lebih takut lagi, lebih khawatir lagi ditimpa kemunafikan. Ditimpa penyimpangan, kesesatan. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Berbagai macam fitnah datang dari berbagai arah kaum muslimin rahimahullah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم kata Anas bin Malik tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya itu lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya Aku mendengar ini langsung dari Nabi kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini zaman sudah terlalu jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad. Berarti fitnah semakin besar. Godaan dunia itu semakin dahsyat. Semakin besar. Sehingga kita butuh untuk membentengi diri kita. Kan begitu. Kalau dalam peperangan, semakin canggih senjata itu, semakin modern senjata itu, tentu bentengnya harus semakin semakin kuat. Kalau mungkin di zaman dahulu, ya, kalau orang-orang berperang mereka menggunakan pedang, tombak, panah, ya bentengnya seadanya itu sudah kuat. Paling-paling senjata yang yang paling ampuh ketika itu manjerif, ya, yang yang bisa dilempar kemudian diarahkan masuk ke dalam benteng. Tapi sekarang oh, luar biasa, senjata-senjata semakin canggih, semakin modern. Ya tentu bentengnya juga harus semakin kokoh. Nah begitu pula diri kita. Fitnah-fitnah sekarang ini semakin merajalela, semakin menyebar dengan berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Maka benteng yang harus kita letakkan dalam diri kita, dalam hati kita juga harus semakin kokoh, semakin kuat. Nah, apa benteng itu? Kembali kepada كتاب الله kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqar" ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم apabila kalian jual beli dengan cara inah inah itu salah satu jual beli dengan cara riba yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila cara-cara riba itu sudah menyebar. Mereka berbisnis bisnis dengan cara riba. Dan kalian senang untuk mengurusi peternakan. Yang diurusi sapi, yang diurusi kambing, yang diurusi hewan-hewannya. Dan kalian senang untuk bertani saja. Sibuk dengan pertanian, sibuk dengan sawah dan ladang dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pada diri kalian kehinaan, kerendahan dan itu tidak akan terlepas. Tidak akan hilang kehinaan itu pada diri kita sampai kapan? Hatta tarji'u ila Sampai kalian meninggalkan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Islam yang sahih oleh karena itu, ayuhal ikhwatulillah, ya, penting bagi kita untuk mengenal apa saja yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari kebenaran. Ya, dan insya Allah Taala kita akan membahas risalah tersebut akan kita ambil poin-poin yang penting sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada pada perjalanan safar saya pada pekan ini insya Allah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian dan sebelum saya tutup eh, saya perkenalkan bahwa eh, saya bernama Askari bin Jamaluddin cuma seringnya dikenal bin Jamal adapun punya bermacam-macam ya, waktu di Damas saya dikenal dengan Abu Abdurrahman ya, orang-orang Damas yang dahulu mereka mengenal saya dengan Abu Abdurrahman tapi pulang ke Indonesia kunyahnya uh, eh, berubah ya, lebih masyur dengan yang lain ya, Abu Karimah dan Abu Muawiyah ya semuanya sama di antara para ulama juga ada yang memiliki dua sampai tiga kunyah itu tidak masalah insya Allah Ta'ala dan asal saya dari eh, Makassar ya. mau disebut juga Bugis boleh juga <coughs> Makassar itu kota namanya Makassar ya, saya lahir di sana dulu namanya Ujung Pandang ya, dulu namanya Ujung Pandang zaman reformasi ketika Presiden Soeharto jatuh nah ini kelihatannya ada perubahan nama ya, ujung pandang itu sudah tidak digunakan lagi kembali kepada nama yang asli sebelumnya yang disebut Makassar tapi sesungguhnya kalau saya dari orang tua itu Bugis kalau dari orang tua jalurnya dari Bugis tapi lahirnya di kota yang disebut kota Makassar dan saya termasuk penuntut ilmu ya penuntut ilmu yang yang masih pemula lah ya. sama seperti antum-antum tidak jauh beda ya. akan tapi kita saling berfaedah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa saling berfaedah dan ketika di Yaman saya dulu sering bolak-balik ya Eh, Damaj, kemudian Ma'rib. Damaj, Ma'rib. Itu terjadi beberapa kali. Sampai tiga kali kalau nggak salah. Nah sambil melihat pelajaran ketika itu. Waktu itu Ma'rib, eh, Abdul Hasan, Abdul Hasan Ma'rib, ya ketika itu masih bersama para ulama dan banyak para ikhwan yang mengambil ilmu dari Abdul Hasan ketika itu terkhusus dia Eh, ketika ketika cukup dikenal eh, dalam permasalahan mustalah hadis sehingga kadang kalau kita mendengarkan ada pelajaran yang dibuka maka kita ke sana ya. Eh, ini yang kami lakukan pada masa-masa itu ya. dan juga mengambil faedah dari Syekhuna Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala nah, namun bukan berarti bahwa Abu Hasan seperti sekarang ini. Adapun sekarang ini sudah e, tersingkap, kalau tersingkap ya. Sudah ketahuan belangnya, ya sudah ketahuan kesesatannya. Kalau dahulu masih kurang apa masih bisa sembunyi. Nah, meskipun ketika itu sudah muncul hal-hal yang yang yang mencurigakan seperti masalah kabarul ahad, ya, masalah kabarul ahad. Para ulama ahli sunnah wal mereka pada ayatnya telah sepakat bahwa sabarul ahad ya apabila dia mustahil tarahim itu memberikan faedah ilmu yakin akan tapi Hasan selalu berbicara seputar masalah ini yang omongannya itu mengarah kepada omongan al-bid'ah dari kaum asyairah ya dari kaum pendapat al-asyairah dan semisal mereka kemudian setelah meninggalnya uh, Syekh Mubil rahimahullah ta'ala maka semakin nampak dan semakin nampak ulangnya sampai mencela ulama dan khususnya Rabi' Abdullah Ta'ala dan membela ahli bid'ah Sayyid Qutb bela jemaat tabligh wal muslimin Allah musta'an sehingga semakin kelihatan nah, dan tentunya bagi seorang muslim apalagi dia seorang sunni salafi ya, dia tidak ta'assub tidak fanatik kepada seorang karena kalau seorang fanatik kepada seseorang selain Rasulullah SAW, maka ketika orang ini sesat, maka dia pun akan ikut menjadi sesat. Nah, akan tapi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ittiba, ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itulah yang wajib bagi setiap muslim terkhusus kalau dia seorang sunni salafi. Ya. Kokoh di atas kebenaran. Meninggalkan sifat ta'assub, asabiyah, naqidah yang dapat menyebabkan seorang menyimpang dari kebenaran. Kalaulah kita ta'assub pada Ja'far bin Talib ketika ya itu. Mungkin sekarang masih bersama Ja'far, bersama dengan kesalahan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari. Demikian pula sekian banyak orang-orang kita kenal dunia istiqamah kokoh di atas kebenaran akan tetap alhamdulillah al-haqqu la yu'rafu bil rijal eh, itu hak ta'rif ahlah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kebenaran itu tidak dikenal dengan cara melihat kepada tokoh-tokoh fanatik kepadanya tidak akan tetapi kenali kebenaran kamu akan tahu siapa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran sekian insyaallah yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang singkat di malam ini dan juga kita baru melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dari dua jam sampai berapa jam ya? Nah, katanya dua jam ternyata sampai ya, dari jam berapa? Jam empat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini insyaAllah. Alhamdulillah. yang boleh anda dah apa ni maklumkan. dan masukkan dalam blog